tidak akan bisa memeluk bulan. Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Thank you. lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jaya Negara. Tangkap Jaya Negara. naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara J. Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Langit yang Cerah. ke-7 ini didukung oleh para pemain Susi sebagai Mesin, M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Yuli Mulyana sebagai Ayu Wandira, Anas Sambayon sebagai Nini Raga Runting, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Arya Dwi Pangga tidak mau menyentuh sedikit pun makanan yang diberikan kepadanya. Dia juga tidak mau minum sekalipun hanya seteguk air. Dan hal itu sudah berlangsung dua hari lamanya. Mesin terpaksa menemuinya. Mesin mendesak. Dia ingin tahu apa sebenarnya yang dikehendaki oleh Arya Dwi Pangga. Tuan Dwi Pangga, apa sebenarnya yang Tuan inginkan dari saya? Nyai, saya hanya ingin kepastian. Kepastian tentang apa? Benarkah Nyai Paricara adalah Mesin? Apa bedanya kalau Nyai Paricara adalah Mesin atau bukan? Nyai, saya mohon agar Nyai bersikap lunak sedikit. Saya benar-benar ingin tahu apakah Nyai adalah Mesin. Seperti sudah pernah saya katakan, saya mempunyai dosa yang sangat besar terhadap seorang wanita. Wanita itu adalah wanita keturunan bangsa asing. Dan dia bernama Maisin. Apa yang akan Tuhan lakukan setelah memperoleh kepastian bahwa saya adalah Maisin? Saya hanya ingin minta maaf, Nyai. Saya tidak akan pernah merasa tenang dalam menjalani sisa-sisa hidup saya sebelum saya minta maaf kepada wanita itu. Saya telah melakukan perbuatan yang sangat tercela kepadanya. Saya telah membuat noda yang sangat besar di dalam hidupnya. Karena itu Nyai, tolonglah saya. Saya mohon hendaknya Nyai mengaku siapa diri Nyai yang sesungguhnya. Katakanlah bahwa diri Nyai adalah Mesin. Sudah, hanya itu saja. Dan saya akan merasa lega. Saya akan merasa gembira dan lega karena itukah maka Tuhan telah melakukan mogok makan? Benar, Nyai. Saya merasa sangat putus asa. Mata saya sudah tidak dapat digunakan untuk melihat apa-apa. Pandangan mata saya selalu gelap. Saya tidak ingin hati saya juga menjadi gelap. Karena itu saya bertekad. Saya tidak akan makan. Saya tidak akan minum seteguk air sebelum Nyai mau mengakui bahwa Nyai adalah mesin. Saya sebenarnya takut. Saya takut lapar. Saya takut mati kelaparan. Tapi akhirnya saya nekat untuk memerangi rasa takut itu. Biarlah saya mati kelaparan. Kalau memang Nyai masih tetap bertahan tidak mau mengakui siapa diri Nyai, biar saya mati. Biarlah rasa penyesalan ini saya bawa ke liang kubur saya. Tuan Wipangga, kalau akhirnya saya akan membiarkan Tuan mati kelaparan, saya tidak akan membawa Tuan ke desa pesuruhan satu ini. Sama, Nyai. Saya juga begitu. Kalau akhirnya saya harus menderita seperti ini, saya harus terhina seperti ini. Lebih baik tidak seorang pun menolong saya. Lebih baik saya mati di pinggir jalan seperti seekor anjing kelaparan. Baiklah, Tuan Dwi Pangga. Saya menyerah. Baiklah, saya akan segera mengakui. Tapi ingat, Tuan, di dunia ini hanya ada tiga orang yang tahu siapa diri saya yang sesungguhnya. Mereka adalah Bapak Wali Kadep, Bapak Raki Pamintihan, dan Bapak Kepala Desa Pasuruhan Satu. Mereka bertiga itulah yang tahu rahasia mengenai asal-usul saya. Mereka bertiga itulah yang tahu sejarah hidup Nyai Parecara, seorang tabib wanita di desa Pasuruhan satu ini. Dan sekarang jumlah mereka bertambah satu lagi. Ialah Tuan Dwi Pangga. Eh, benar Tuan Dwi Pangga. Saya memang mesin. Nyai Parecara adalah mesin. <laughs> seperti lupa daratan. Dia tidak ingat lagi bahwa tubuhnya masih sangat lemah. Dia segera bangkit. Dia hampir saja tersungkur jatuh. Mesin buru-buru menangkapnya. Arya Dwi Pangga berlutut di depan mesin sambil menangis terseduh-seduh. Maafkan aku. Air matanya bercucuran membasahi pipinya yang sudah mulai keriput. Nona Mesin, maafkanlah saya, Nona Mesin. Ampunilah kesalahan saya. Saya telah menodai kehidupan Nona Mesit. Saya laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Saya manusia setengah iblis. Saya benar-benar manusia terkutuk. Sudahlah Tuan Dwi Pangga. Semuanya sudah berlalu. Tidak Nona Mesit. Biarlah saya berlutut di depan Nona. Saya akan mencium kaki Nona. Saya akan mencuci kaki Nona sampai bersih asal Nona Sudi memberi ampun kepada saya. Baiklah, saya memaafkan Tuan. Oh, terima kasih Nona Mesin. Terima kasih. Rasa-rasanya hati saya bersemi kembali. Sekalipun sudah dua hari dua malam saya tidak makan. Dua hari dua malam kerongkongan saya kering. Mendadak saya menjadi segar kembali. Begitu Nona Maisin mengucapkan kata-kata maaf. Terima kasih, Nona Maisin. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Sudahlah, Tuan Dupangga. Nah, bangunlah. Dan silakan duduk. Saya tidak biasa diperlakukan seperti ini. Saya tidak biasa melihat seseorang berlutut depan saya seperti ini. Sudahlah. Tuhan tidak perlu bersikap berlebihan terhadap saya. Persoalan ini kita anggap selesai sampai di sini. Sudahlah Tuhan, apa yang perlu ditangisi lagi? Sekarang sebaiknya Tuhan makan barang beberapa suap. Tuhan tidak perlu menyiksa diri Tuhan dengan cara seperti itu. Saya, saya hampir tidak bisa percaya bahwa akhirnya saya dapat bertemu dengan Nona Maisin dan minta maaf. Di dunia ini tidak ada sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Saya sudah sering kali membuktikannya. Apa yang kita anggap tidak mungkin terjadi, ternyata suatu ketika terjadi pula. Nah, bagaimana Tuan Dwi Pangga? Tuan sudah puas sekarang? Uh, ada satu hal lagi, Nona Messi. Uh, apakah tidak sebaiknya Tuan makan dulu bareng beberapa suap? Ayolah, uh, silakan makan. Tuan bisa berbicara sambil makan. Tidak, Nona Mesin. Nanti saja. Ada satu hal lagi yang ingin saya tanyakan kepada Nona. Uh, uh, apakah itu, Tuan? Mengenai Ayu Andira, saya ingin tahu tentang bocah perempuan malang itu. Ah, apa yang ingin Tuhan ketahui tentang Ayu Andira? Saya tidak ragu-ragu lagi. Ayu Andira adalah anak Nona Mesin. Tapi siapakah ayahnya? Tuan Tangga. Tuan jangan serakah. Saya sudah memenuhi permintaan Tuan. Dan sekarang Tuan minta lebih banyak lagi. Saya sudah memberikan hati saya dan ternyata Tuan bermaksud merogoh jantung saya. Tidak. Saya tidak akan memberikannya. Nona tidak perlu khawatir. Saya tidak bermaksud apa-apa. Saya hanya sekedar ingin tahu saja. Saya kira Tuan tidak perlu tahu soal itu. Saya hanya ingin tahu siapakah ayah kandung bocah perempuan itu. Tuan Dwi Pangga, saya tidak akan mengatakannya kepada Tuan. Lancang sekali mulut Tuan. Apa urusan Tuan dengan Ayuandira? Ayuandira adalah anak saya. Dan dia tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Tuan. Jadi... Jadi dia bukan anak saya. Hmm. Arya Dwi Pangga, sampai hati kau bertanya seperti itu. Kau pikir kau ini laki-laki macam apa? Kau ingin disebut sebagai ayah kandung Ayuandira, begitu? Ah, dasar laki-laki tidak tahu diri. Kau telah berbuat kotor. Kau telah menginjak-injak tubuhku dengan lumpur yang kotor. Dan setelah itu, kau pergi begitu saja bagaikan angin lalu. Tidak. Kau tidak mempunyai hak apapun juga dengan bocah perempuan itu. Kau bukan apa-apanya. Dan tidak bisa memaksaku untuk mengatakannya. Dengan cara apapun, kau tidak bisa memaksaku. Silakan mogok makan sampai beratus tahun lamanya. Aku tidak akan goyah. Mudah mesin. Cukup. Aku tidak sudi lagi berbicara denganmu. Dan ingat, jika kau masih memanggilku dengan Mesin, Mesin, Bapak Wali Kadap akan segera mengusirmu dari tempat ini. Mesin langsung beranjak meninggalkan ruangan belakang. Dia bergegas melangkah menuju ke ruangan biliknya. Mesin membaringkan tubuhnya di atas ranjang. Tiba-tiba hatinya menjadi sedih. Dia tidak kuat lagi membendung air matanya. Dan air mata itu meleleh di pipinya yang halus. Air mata kesedihan. Ayu Andira, Anakku Ayu Andira, Maafkan ibumu, nak. Ini semua adalah kesalahan orang tuamu. Ayu Wandira. Dimanakah sekarang kau ini anakku? Sudah seperti apa kau sekarang ini, Ayu? Dulu ibu meninggalkanmu di lereng Arjuna ketika kau masih bayi merah. Dan setelah itu, ibu tidak pernah melihat wajahnya lagi. Ayu, apakah ibu tidak akan pernah melihat wajahmu lagi untuk selama-lamanya? Sang Yang Widi, jika aku boleh memohon kepadamu, Aku hanya ingin memohon agar sebelum ajalku tiba nanti, aku bisa bertemu dengan anakku. Kabulkanlah permohonanku ini. Ya Sang Yang Widiwasa, Kita tinggalkan sejenak suasana pondok kediaman Meisin di desa Pasuruhan 1. Sekarang marilah kita pergi ke desa Kapulungan yang terletak di sebelah timur kota Raja Majapahit. Sungai Kapulungan meliuk-liuk bagaikan seekor ular naga dan sungai itu bermuara di pantai utara Pulau Jawa bagian timur. Sedangkan hulunya terletak di kaki Gunung Penangkungan. Sore itu sangat indah Nampak dua orang sedang berlatih ilmu kanuragan di tengah lapangan rumput di tepi sungai Kapulungan. Dari jauh mereka nampak tidak sedang berlatih, melainkan bertarung secara bersungguh-sungguh. Sekali waktu salah seorang di antara mereka melompat ke udara untuk menghindari jurus-jurus lawannya. Aduh, bagus. Angkus đến cướp hàng vua sật putus. Waduh, tunggu dulu Ayu. Kita istirahat dulu sebentar ya. Ah, mengapa ah. istirahat lagi, Nek? Ah. Baru saja Nenek sudah minta istirahat. Sekarang istirahat lagi. Ah. Kapan latihan kita akan selesai? Jangan begitu, Nduk. Maklum, tenagaku sudah rapuh. Apa kau tidak tahu bahwa nenekmu ini sudah tua bangka? Hah? Ah, ya. sepertinya Nenek Raga Runting biasa-biasa saja. Dari dulu nenek juga sudah tua. Iya, iya. Nenek memang tua sejak dilahirkan kok. Hah? Mana bisa begitu, Nek? Mana ada orang dilahirkan langsung menjadi tua? Mereka pasti menjadi bayi dulu, kemudian menjadi anak-anak, hmm? lalu menjadi orang dewasa, dan akhirnya menjadi orang tua. Iya, benar. Benar, Dok, kau benar. Maksudku hanya bergurau saja. Kalau nenek minta istirahat, karena tenaga nenek sudah tidak besar seperti dulu seperti ketika kau masih bocah dulu. Nah, sekarang ini nenek latihan belum sampai sepuluh jurus, sudah ngos-ngosan. Lain dengan kamu, Nduk. Kamu masih muda, tenagamu masih segar, tubuhmu juga masih segar. Semangatmu masih tinggi. Tentu saja kau bisa latihan sampai beberapa puluh jurus tanpa harus istirahat. Tapi kau harus sabar, ya, ya. Ayo harus sabar, ya. Nenek akan terus memberimu latihan-latihan agar ilmu yang kau miliki menjadi lebih sempurna. Tapi ya kau harus sabar. Menimba ilmu juga jangan terlalu dipaksakan. Harus sedikit demi sedikit. Seperti itu loh orang menimba air. Harus sedikit-sedikit. Tidak bisa langsung memperoleh banyak. Yang banyak asalnya juga dari sedikit, ya kan? Hmm, jadi hmm. sekarang nenek mau istirahat dulu. Iya. Oh, ya. Baiklah, Nek. Ayo kita istirahat, Nek. Hmm. Hmm, aku juga sudah merasa haus hmm. sekali. Nah, kalau begitu kita istirahat sambil minum-minum. Ayo, bukalah itu bekal minumanmu. iya, Nek. Kita minum-minum sebentar. pelajari selama ini, Nek? Apa ada kemajuannya? Oh, ada, ada. Kemajuannya pesat sekali. Kau adalah seorang gadis remaja yang cerdas, Bu. Kau cantik dan cerdas. Kau pasti akan cepat dapat menguasai jurus-jurus emban gendong momongan. Tapi ya itu tadi, kau harus sabar. Sabar, ya dipaksakan sedikit demi sedikit. Yang penting menjadi bukit. Hmm, aku ingin tahu, Nek. Mengapa Nenek Raga Runting menciptakan jurus-jurus emban gendong momongan? Oh, rasa-rasanya jurus itu sangat aneh. Namanya saja juga aneh. <laughs> Emban gendong momongan. Iya, memang, Jurus emban gendong momongan memang aneh. Di samping itu, mempelajarinya juga bukan pekerjaan yang gampang. Tidak sembarang orang dapat menguasai jurus-jurus ini. Dan bagi mereka yang tidak mempunyai watak ngomong, watak melindungi kepada yang lemah, mustahil dapat menguasai jurus-jurus ini. Nah, bagaimana, Dok? Kita teruskan lagi? Eh, boleh, Nek. Apa nenek sudah tidak lelah lagi? Cepat kau berdiri. cepat berdiri dan terimalah serangan-seranganku ini. Iya. Ayu Wandira yang sekarang sudah mencoba menjadi seorang gadis remaja bergerak dengan lincah sekali. Dia berkelit ke kiri ataupun ke kanan menghindari sergapan-sergapan nenek Raga Runting. Tangan kirinya mendekap sebuah golek kayu, sementara sebuah selendang berwarna kuning tersampir di pundaknya. Sungguh indah gerakannya, nampak dari kejauhan. Sebuah permainan jurus yang manis dan indah. Bagus sekali. Kau sudah menguasai secara baik 24 jurus emban gendong momongan. Ah, ah, tinggal tinggal 6 jurus lagi yang masih harus kau pelajari. Uh, ah. Jadi semuanya ada 30 jurus ya, iya, Nek? Iya, benar, Nduk. Semuanya ada 30 jurus. Lihat, Nek. Huh? Ada orang berjalan menuju kemari. Nah, kebetulan sekali. Ayo kita temui orang itu, Nduk. Kita bisa bertanya tentang ibumu. Oh, iya, siapa tahu dia kenal Mesin. Saudara, apakah kami boleh bertanya sedikit? Ah, ada apa, Nek? Kami ingin bertemu dengan seorang tabib wanita. Hmm. Konon kabarnya tabib itu sangat terkenal. Dia pandai sekali membuat ramuan obat-obatan. Apakah saudara tahu di mana rumah tinggalnya? Oh, tabib wanita? Iya, Pak. Dia bernama Mesin. Mesin? Ya, benar namanya Mesin. Dia itu seorang wanita keturunan asin. Hmm, apakah ada di antara kalian yang sedang sakit? Oh, kalau hanya sakit biasa-biasa saja, di desa Kapulungan ini juga ada seorang tabib. Uh, kalian tidak perlu jauh-jauh mencari tabib yang terkenal itu. Bukan begitu, saudara. Kami tidak sakit. Kami mempunyai tujuan yang lain. Ini dia cucuku ini, namanya Ayu Wandira. Dia ingin bertemu dengan ibunya. Dan konon ibunya menjadi seorang tabib terkenal. Begitu. Kau tahu di mana rumah tinggalnya, saudara? Oh, Mesin. Ah, saya... Oh, iya, ah, saya pernah mendengar nama seorang tabib wanita yang terkenal sekali. Ah, tapi namanya bukan Mesin. Uh, eh, lalu siapa namanya, iya, Pak? siapa namanya? Uh, namanya Nyai Paricara. Dia tinggal di Desa Pasuruan satu di sana itu. Uh, masih jauh sekali dari sini. Di pantai Pulau Jawa bagian timur sana. Oh, begitu. Tapi namanya bukan Mesin. Bukan, Nek. Namanya Nyai Paricara. Dia memang seorang tabib yang sangat mumpuni, sangat pandai Bahkan namanya terkenal sampai ke kota Raja Majapahit. Konon menurut cerita orang-orang, Nyai Paricara pernah dipanggil menghadap ke istana untuk mengobati sakit Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardana. Itu dulu sebelum Gusti Prabu akhirnya wafat. Oh iya iya iya. Kalau begitu ya sudah. Bagaimana Ayu? Apakah kita akan ke desa Pasuruan satu? Ya, lebih baik dicoba saja dulu, Nek. Siapa tahu dia memang benar-benar ibumu. Siapa tahu dia sengaja merubah namanya. Uh, iya, benar, Nek. Lebih baik kita ke Pasuruan satu. Benar kata Bapak ini. Siapa tahu Ibu Mesin merubah namanya menjadi Nyai Paricara. Kalau begitu, baiklah. Ah, terima kasih ah, iya. saudara. Terima kasih atas penjelasan saudara. Ya, sama-sama, Nek. Selamat jalan. Mudah-mudahan kau bisa bertemu dengan ibumu. Terima kasih, Pak. Ayu Wandira melangkah sambil menggendong buntalan berisi pakaian sederhana. Nini Raga Runting berjalan di sebelahnya. Mereka terus menyusuri kaki bukit, dan mereka berjalan hingga matahari mulai condong ke sebelah barat. Sekarang mereka mempunyai tujuan yang pasti, Desa Pasuruhan Satu. Ah, berhenti dulu, nek. Berhenti dulu sebentar. apa itu, Nduk? Sepertinya ada orang sedang berkelahi. Ayo kita lihat, Nek. Ayo, ya. Ayo kita lihat Ayo. siapa mereka. ada orang sedang berkelahi. Eh, aku juga sudah melihatnya. Mataku belum rabun Wah, nampaknya dua orang pemuda sedang bertarung melawan beberapa orang laki-laki bertarung. Coba lihat. Kasihan dua orang pemuda itu ya, Nek. Uh, uh, boleh kau menolong mereka, Nek? Apa? Kau mau menolong mereka? Iya, Nek. Oh, kalau tidak ada yang menolong, dua orang pemuda itu pasti akan bisa dirobohkan. Lihat saja, jumlah laki-laki bertampang beringas itu cukup banyak. Wah, satu, dua, tiga. Wah, semuanya tujuh orang, Pemuda itu pasti akan kalah. Ah, biar saya tolong mereka ya, Nek. kau kan belum kenal siapa mereka. Loh, masa mau menolong orang saja harus kenal lebih dulu, Nek? Kalau aku harus kenal lebih dulu baru boleh menolong, wah, bisa terlambat, Nek. Mereka bisa mati lebih dulu dikeroyok orang-orang itu. Eh, dengar, Duk. Apa kau ini sudah merasa cukup kuat? Sehingga kau ingin menolong mereka. Hmm, entahlah, Nek. Tapi rasa-rasanya aku berani turun ke gelanggang. Aku berani berkelahi dengan tujuh orang laki-laki itu. Kalau berani ya coba saja. Tapi bagaimana kalau kau yang kalah? Kalau aku kalah, nenek harus datang menolong. Nenek harus turun tangan. Bagaimana, Nek? Oh iya iya boleh boleh saja sekalian untuk latihan. Coba kau tolong dua orang pemuda itu. Nenek akan melihat dari sini. Uh, uh, tapi benar ya, Nek. Kalau aku salah, Nenek harus turun tangan loh. Jangan diam saja. Nanti aku bisa dibunuh. Sepertinya orang-orang itu bertanggung jahat. Ah, sudah ya, Nek. Aku akan turun. Nenek tunggu saja di sini. kelompok ini? Mau mampus ya? Iya, mau mampus. Aku mau berkelahi dengan kalian, bukan mau mampus. Kalianlah yang akan mampus, tahu? Setan kecil, sana pergi. Jangan turut campur urusan kami. Benar, adik kecil. Lebih baik kau segera pergi. Biar kami yang akan membereskan orang-orang itu. Mereka hanyalah perampok-perampok jalanan. Oh, jadi kalian perampok ya? Kalau begitu aku senang sekali. Aku senang mendapat kesempatan bertemu dengan perampok. Aku ingin berkelahi dengan perampok. Ayo, mengapa berhenti? Ayo, kita teruskan berkelahi. Ah, kurang ajar benar. Dia berani menantang kita. Sudahlah, biarkan saja. Ini bukan kesalahan kita. Dan kalau dua anak pemuda ini sudah berhasil kita binasakan, tahan bocah perempuan itu. Jangan kita bunuh dia. Kita dapat menggunakannya untuk sesuatu yang lain. Kau tahu maksudku? Iya. <laughs> iya. benar. Kau benar sekali. Bocah perempuan itu wajahnya cukup manis. Kita tidak akan rugi kalau dia menemani kita barang dua atau tiga malam saja. <laughs> Kau tidak mempunyai urusan dengan gadis kecil ini. Biarkan dia pergi. Aku tidak akan pergi. Hai perampok-perampok jalanan, Kalian pikir kalian dapat mengalahkan aku? Ayo, kita mulai saja. Awas. Ayo tuan-tuan, kita gasak bersama-sama perampok-perampok picisan itu. Kita usir mereka. Yeah! sedikit ringan, dia segera menghindari serangan-serangan para perampok jalanan. Semula perampok jalanan menganggap remeh kehadiran seorang gadis kecil. Tapi akhirnya mereka segera tahu bahwa ilmu kanuragan yang dimiliki gadis kecil itu ternyata mempunyai tingkatan lebih tinggi. Karena merasa terdesak, akhirnya mereka memilih melarikan diri. Wah, ayo, jangan lari! Jangan lari! Dasar perampok-perampok lanjut, penakut! kasih atas pertolongan Ade. Uh, sebenarnya tujuanku bukan hanya menolong kalian. Aku hanya senang bermain-main kok. Perampok-perampok seperti itu banyak kita temui di sepanjang perjalanan. Mereka suka mengganggu orang. Kadangkala mereka minta uang, tapi aku tidak pernah memberinya. Bukan uang yang kuberikan, melainkan ini, kepalan tangan. Oh, rupanya adik belajar ilmu kanuragan ya? Iya. Hmm, apakah itu aneh? Apakah karena aku seorang wanita, lalu tidak boleh belajar ilmu kanuragan? uh, <laughs> ah, bukan begitu. Kami hampir tidak percaya bahwa ada seorang gadis kecil seperti Adi ini mempunyai ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Adik dapat bergerak dengan lincah sekali. Kalau misalnya adik tidak datang menolong kami, wah, barangkali pertarungan belum selesai. Dan belum tentu kami dapat mengalahkan tujuh orang perampok jalanan itu. Uh, maaf, Siapakah Hadi ini? Uh, maksud Tuan, uh, maksud Tuan nama saya? Iya. iya. Kami ingin berkenalan dengan Adi. Siapakah nama Adi? Mm, nama Tuan-Tuan siapa? Loh, kok ganti bertanya? <laughs> Silahkan menyebutkan nama adik dulu. Nanti setelah itu, kami akan memberitahu siapa nama kami. Ah, mana bisa begitu. Tuan-tuan dulu yang harus memberitahu siapa nama tuan. Setelah itu, baru saya akan menyebutkan nama saya. Bagaimana? Setuju begitu? Ya, baiklah. Kami mengalah. Nama saya Cakradara. Dan nama saya Kuda Merta. Nah, adik kecil. Sekarang adik harus mengatakan siapa nama adik. Hmm, hmm, hmm siapa ya? Uh, nama saya siapa ya? Wah, saya lupa. Waduh, <laughs> jangan begitu. Kau kan sudah berjanji akan mengatakan siapa namamu, bukan? Nah, kau tidak boleh mengingkari janjimu. <laughs> Baiklah, hmm, baik. Hmm, nama saya Ayu Wandira. Ayu Wandira. Oh. <laughs> Bagus sekali nama itu. Cantik sekali nama itu. Cantik seperti orangnya. Hmm? Oh, awas ya, kalau kau menggoda saya, kau akan saya pukul seperti perampok-perampok jalanan itu. <laughs> ah, jangan salah paham, Dik. Kakang Cakradara ini memang senang bergurau, tapi dia tidak bermaksud buruk kepadamu. Uh, apakah Ade Ayu Wandira sendirian saja? Uh, tidak, saya tidak sendirian. Saya datang ke tempat ini dengan seseorang. Siapa dia? Hmm, pacar saya. Saya datang kemari bersama pacar saya. Wah, eh, pacarnya tentu lebih hebat. Pacarnya tentu berwajah tampan dan ilmunya lebih hebat. Ah, coba dek, kami ingin berkenalan dengan pacar adik itu. Di mana dia sekarang? Hmm, di sana. Dia bersembunyi di balik rumpun belukar itu. Ah, ayo kita temui pacar saya. Tapi awas ya, pacar saya galak sekali. Tuan-tuan jangan main-main dengan pacar saya.

gemlung, bocah sinting. Tapi kau ini lucu sekali. Sekalipun sudah menjadi gadis remaja, tapi kau masih tetap lucu seperti seorang bocah. <laughs> Dia berkata begitu pada tuan-tuannya. Dia mengatakan bahwa saya ini pacarnya. Waduh, waduh, ayo, ayo. Dia memang suka begitu, tuan-tuan. Dia suka konyol. Dia suka bergurau. Kadangkala dia suka keterlaluan kalau bergurau. Waduh, waduh, maafkan dia ya, ah, tuan-tuan. Uh, tidak apa, Nek. Kami juga senang bergurau. Kalau nenek Raga Runting sedang marah, jangan diajak bergurau. Nanti dia akan bertambah marah dan tangan tuan-tuan bisa dipelintir ke belakang. Tuan-tuan tahu, ilmu nenek Raga Runting hebat sekali. Iya. Eh, kami percaya, eh, Dek. Eh, eh. omongan apa itu, Ayu? Siapa yang hebat? Orang sudah jompo begini kok dikatakan hebat. Kalian-kalian inilah yang hebat. Yang masih muda-muda beginilah yang hebat. Sekalipun hebat, kalau sudah tua bangka seperti nenek ini, ya sudah tidak ada apa-apanya. Uh, tapi ngomong-ngomong, Tuan siapa ini? Cakradara dan Tuan Kuda Merta ini mau pergi kemana? Saya berasal dari kota Singasari, Nek. Dan kuda merta ini berasal dari kota Wengker. Uh, kami berdua bermaksud pergi ke kota Raja Majapahit. uh, Nenek Raga Runting dan adik Ayu Andira mau pergi kemana? Uh, kami mau pergi ke desa Pasuruan Satu. Itulah pertemuan pertama antara Aiwandira dan Cakradara. Cakradara sebenarnya adalah seorang pangeran Singasari, sedangkan Kuda Merta adalah pangeran Wengker. Mereka masih keturunan bangsawan Singasari. Mereka masih keturunan Prabu Ranggawuni. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.